Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan kajian hadhihi aqidatuna wa hadza manhajuna. ونعتقد بأن الديار إذا علتها شعائر الكفر وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي ديار كفر ولا يلزم هذا تقفير ساكني الديار ولا نقول بقول الغلاة al-aslu fin nasi al-kufru mutlaqan balin nasu kullun bihasbi bihasabi halihi minhum al-muslimu wa minhumul kafiru. Kami meyakini bahwa negeri itu bila uh, apa dipayungi dengan undang-undang kafir dan dominasi di dalamnya bagi hukum-hukum kafir bukan hukum-hukum Islam maka negeri tersebut adalah negeri kufur. Akan tapi hal ini tidak memastikan pengkafiran seluruh penduduk negeri tersebut. Dan kami tidak meyakini atau tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang gulat, orang-orang gulu yang mengatakan bahwa hukum asal pada manusia itu adalah kafir, kufur. Akan tapi e, keyakinan kami bahwa manusia itu sesuai masing-masing sesuai dengan keadaannya masing-masing. Di antara mereka ada yang muslim dan di antara mereka ada yang kafir. Ini adalah kaitan dengan hukum ajar hukum uh, hukum negeri yang menjadi patokan dalam menghukumi suatu negeri itu bukan penduduknya. Bukan penduduknya akan tetapi hukum dan dominasi yang berada di dalamnya. Kalau yang diterapkan di dalamnya adalah hukum-hukum kafir dan dominasi di dalamnya bagi hukum kafir, maka negeri tersebut adalah negeri kafir walaupun mayoritas penduduknya kaum muslimin seperti eh, negeri-negeri kaum muslimin yang ada zaman sekarang ini selain daulah Islamia di mana e, banyak negeri ter, negeri tersebut mayoritasnya adalah kaum muslimin jazirah Arab termasuk Indonesia dan yang lainnya hukum yang berlaku di dalamnya negeri-negeri tersebut di dikuasai, dipayungi oleh hukum kafir, undang-undang kafir, dan dominasi pun bagi orang-orang kafir, baik orang-orang kafir asli maupun orang-orang kafir murtad. Dominasi di tangan mereka yang mengendalikan e, kendali urusan adalah mereka, maka negeri tersebut dihukumi sebagai negeri kafir atau negara kafir walaupun mayoritas penduduknya kaum muslimin. Dan begitu juga sebaliknya, bila suatu negeri ya, dipayungi dengan hukum Islam dan dominasi di dalamnya bagi hukum Islam, maka negeri tersebut negeri Islam atau negara Islam atau darul Islam walaupun mayoritas penduduknya adalah orang-orang kafir seperti Khaybar waktu pada zaman dahulu di mana Khaybar adalah darul Islam. Kenapa? karena e, hukum ya dominasi yang di dalamnya adalah hukum Islam tangan kaum muslimin yang menguasainya sedangkan keberadaan orang-orang Yahudi sebagai mayoritas di situ mereka berada di dalam hukum Islam mereka sebagai orang-orang kafir zimmi yang tunduk kepada kaum kaum muslimin kepada hukum Islam itu adalah batasan tentang apa tentang status negeri Makanya wa kullu daulatin la tahkumu bisyar'illah la tansa'u li hukmillah fahiya fahiya daulatun jahiliyatun kafiratun zalimatun fasiqatun setiap negara yang tidak diperintah dengan hukum Allah dan tidak tunduk kepada syariat Allah maka negara tersebut negara jahiliyah, kafir, zalim lagi fasik. Ketika kita mengatakan bahwa e, negeri yang dikuasai oleh undang-undang kafir dan dominasi bagi hukum kafir itu adalah negeri kafir atau negara kafir, darul kufri atau diarul kufri, ketika kita mengatakan seperti itu tidak berarti bahwa kita meyakini bahwa seluruh penduduk yang ada di negeri di negara kafir tersebut semuanya adalah orang kafir. Tidak demikian. Karena yang berpendapat seperti itu hanyalah orang-orang gulat, orang-orang gulu yang mengatakan bahwa hukum asal manusia adalah kafir. Itu adalah pendapat yang gulu, sesat. Sedangkan Eh, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dalam menilai seseorang itu sesuai dengan keadaannya. Orang yang hidup di Darul Kufri ini ada tiga macam orang. Ada tiga macam orang. Ada orang yang menampakkan kekafirannya. Ada orang yang menampakkan kekafirannya, baik dia itu orang kafir asli maupun orang kafir murtad dia menampakkan kekafirannya atau orang yang mengklaim muslim terus menampakkan kekafirannya, maka ini adalah dihukumi sebagai orang kafir, baik kafir asli maupun orang kafir murtad. Kafir asli seperti orang-orang Nasoro, orang-orang Hindu, Buddha, orang-orang murtadnya seperti para Togut, Ansornya, orang-orang Ubadul Kubur, dan yang lainnya. Jadi orang yang menampakkan kekafiran. Baik di eh, apa dia itu memang orang kafir asli atau orang kafir murtad yang mana di samping menampakkan kekafiran dia juga menampakkan keislaman maka status orang ini adalah orang kafir yang kedua yang kedua adalah orang yang menampakkan keislaman tidak menampakkan kekafiran maka dia disebut orang muslim. Kita menghukumi dia zahirnya adalah orang muslim. Baik kita meyakini keyakinan dia, baik kita mengetahui manhaj dan akidah dia, maupun kita tidak mengetahui. Orang semacam ini yang tidak kita ketahui manhajnya, akidahnya, tapi kita melihat zahirnya dia menampakkan keislaman dan tidak menampakkan pembatal keislaman, maka disebut orang muslim masturul hal.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 Majhulu al-hal yaitu orang yang tidak diketahui keadaannya. Apakah dia itu muslim atau kafir. Seperti bagaimana? Seperti kita menemu, e, berjumpa di jalan. Dia e, kita melihat seorang wanita, dia tidak pakai kerudung, Ya, dia pakai celana panjang, pakai pakaian yang e, eh, tabaruj, tidak nampak darinya kekafiran, tidak nampak juga darinya keislaman. Kita tidak mengetahui apakah dia orang muslim atau orang kafir. Itu namanya majhulu al-hal, orang yang tidak diketahui keadaannya apakah orang muslim atau orang kafir. Dan kita dalam menyikapi orang majhul hal ini kita tidak diwajibkan untuk mencari tahu tentang status dia apa muslim atau kafir kecuali kalau kita memiliki urusan dengan dia. Seperti umpamanya seorang e, menabrak orang tersebut sampai mati. Maka kita harus mengetahui tentang status orang tersebut apakah orang muslim atau orang kafir kalau orang kafir berarti kan darahnya apa hadar itu kan darahnya tidak ada eh, harus ditanggung tidak ada denda apapun sedangkan kalau orang muslim walaupun dia pasti memiliki hurmah yang harus dipikul konsekuensi daripada eh, eh, hal yang menyebabkan dia mati tersebut jadi itu adalah e, tiga macam orang yang hidup di darul kufri yang pertama adalah orang yang menampakkan kekafiran baik di orang kafir asli maupun kafir murtad kita hukumi seorang kafir kedua orang yang menampakkan keislaman tidak menampakkan kekafiran dia adalah orang muslim walaupun kita tidak mengetahui keadaan apa keyakinannya atau batinnya berarti dia muslim masturul hal dan yang ketiga adalah majhul hal orang yang majhul hal yang tidak nampak darinya keisaman, tidak nampak juga kekafiran. Kita tidak mengetahui statusnya muslim atau kafir. Kemudian selanjutnya, wa nu'minu al ilmaniyata ala ikhtilafi rayatiha wa tanawwu'i mazahibiha al qawmiyati wal wataniyati wasyuyu'iyati wal ba'siyati hiya kufrun bawah munaqidun lil islami mukhrijun minal millati. Kami mengimani, meyakini bahwa sekulerisme dengan berbagai macam e, bendera-benderanya dan beragam sekte-sektenya, baik itu kaumiah, nasionalis, atau wataniah kebangsaan, syuyu'iyah, komunis, ba'asiyah, ba's ya, e, adalah kufrun bawah munaqidun lisam. Islam, kekafiran yang nyata yang menggugurkan keislaman lagi mengeluarkan dari mila ini. Jadi sekulerisme sekulerisme itu e, adalah agama atau ideologi yang memisahkan antara uh, dunia dengan din ini. Di mana mereka mengatakan maka nalillah bahwa lillah wa maka lil qaisar li qaisar bahwa lil qaisar. Yang buat Allah adalah buat Allah, yang buat raja adalah buat raja. Mereka mengatakan bahwa yang kaitan ibadah-ibadah yang pribadi seperti sholat, saum, haji, eh, ibadah-ibadah sifatnya pribadi itu adalah urusan setiap individu. Adapun yang kaitan dengan tatanan kehidupan, interaksi, hukum, ya, muamalah dan seterusnya itu adalah harus diatur oleh apa? Oleh e, bersama hukum yang mereka apa e, mereka buat. Jadi ilmania ini ada e, sekulerisme itu sebenarnya adalah Allah dini ya, tidak beragama. Sekulerisme dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam e, eh, mazhabnya, baik itu e, apa kebangsaan, nasionalisme ataupun komunisme ataupun sosialisme, demokrasi, e, bahas Baas itu uh, eh, Baasi ya, Par, uh, nasionalisme Arab, ya, itu adalah kekafiran yang nyata yang menggugurkan keislaman. Makanya orang yang menganut mengikuti paham demokrasi, ikut dalam sistem demokrasi, maka dia kafir. Orang yang mengklaim diri sebagai orang nasionalis, maka dia juga orang kafir orang mengaku sebagai komunis atau sosialis atau liberal atau eh, apa namanya eh, kapitalis maka dia adalah kafir. Kenapa? Karena ilmiah ini dengan segala macam benderanya, panjinya, mazhabnya, sektenya, semua mereka merampas hak khusus Allah yaitu kaitan dengan masalah tasyri' baik nasionalisme, kebangsaan, komunis, sosialis, kapitalis, liberal, demokrasi, dan seterusnya, semua bersepakat pada satu hal bahwa yang berhak membuat hukum dan undang-undang itu adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua e, mereka bersatu dalam hal itu bahwa e, din ini tidak berhak mengatur tatanan kehidupan manusia. Sedangkan dalam Islam din adalah uh, hukum adalah din. Undang-undang adalah din. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka naliya'khudha akhahu fi dinil malik." Tidak mungkin Yusuf membawa saudaranya pada undang-undang raja. Di sini din, undang-undang disebut din. Sedangkan Allah mengatakan, "Inna dina indallahil Islam." Din satu-satunya yang Allah ridhoi hanyalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din selain Islam, undang-undang selain Islam, hukum selain hukum Islam, tatanan hidup selain Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang orang yang yang rugi. Jadi di sini ketika orang e, memalingkan din ini kepada selain Allah, maka jatuh dalam kekafiran. Allah mengatakan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya dzalika dinul qayyimu walakin aksaran nasi la ya'lamun. Hak menetapkan hukum itu hanya milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Itu din yang yang lurus. Akan tapi mayoritas manusia tidak tidak mengetahui. Jadi ketika din ini disandarkan kepada makhluk, maka itu bentuk penyandaran hak khusus Allah kepada makhluk. Berarti mengangkat si makhluk tersebut sebagai ma'bud, sebagai yang diibadati dan itu merupakan kekafiran yang menggugurkan tauhid yang menggugurkan keimanan makanya eh, tadi sekulerisme dengan berbagai macam benderanya itu merupakan kekafiran yang nyata yang menggugurkan keislaman yang mengeluarkan orangnya daripada e, milah ini. Begitu juga termasuk di dalamnya orang-orang yang menjadikan demokrasi ini dia membolehkan masuk dalam demokrasi dengan dalih kita mengikuti demokrasi tapi tidak meyakini keyakinan demokrasi kita hanya menjadikan demokrasi sebagai mekanisme saja sebagai aliat saja tapi tidak menganut ideologinya sama saja karena setiap ideologi itu memiliki apa eh, setiap din itu memiliki ideologi dan memiliki mekanisme mekanisme demokrasi itulah justru yang merupakan kekafirannya jadi kekafiran demokrasi itu justru memang mekanismenya itu karena penyandaran hukum kepada selain Allah itu adalah mekanisme demokrasi dan itu merupakan kekafiran. Makanya kalau ada orang yang membolehkan masuk dalam sistem demokrasi dengan dalih karena e, yang penting tidak meyakini keyakinan demokrasi tapi e, kita hanya mengikuti mekanismenya saja seperti yang diklaim oleh kelompok-kelompok sesat itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena Eh, mekanisme demokrasi itu merupakan kekafiran itu penyandaran hukum kepada selain Allah. Kemudian selanjutnya <clears throat> wa usulul istidlal indana al-kitabu was sunnatu wa bi fahmi as-salafis salih <clears throat> min al-qurun as-salasati al ula al-mufaddalati. Eh, <clears throat> dasar-dasar atau pokok-pokok istidlal yang dijadikan dalil e, bagi kami adalah Alkitab dan As-Sunnah dan itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh as-salafus salih dari kalangan generasi tiga generasi pertama umat ini. Jadi dasar yang menjadi pijakan atau landasan hukum di dalam Islam, di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang dianut oleh daulah Islamiyah adalah Alkitab As-Sunnah. Sesuai apa yang dipahami oleh As-Salaf As-Salih. Itu generasi terbaik, tiga generasi terbaik umat ini. Alkitab dan As-Sunnah. dari Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin itu Alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang yang bertakwa. Ya, Alkitab merupakan apa? Pegangan. Yang barang siapa berpaling daripada Alkitab ini pasti pasti sesat. Dan kedua as-sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu tapi dari wahyu. Wa ma anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara atas dasar hawa nafsu dan yang dikatakannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka e, ambillah dan apa yang dilarangnya maka berhentilah kalian darinya. Juga Rasul mengatakan dalam hadis <clears throat> Al-Bukhari dan Muslim, "Mana hayatukum anhu fajtanibu wa mana wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang maka berhentilah kalian darinya dan aku apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Ya Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab dan As-Sunnah dan itu sesuai dengan apa? Pemahaman as-salaf as-salih karena mereka yang apa yang e, mengetahui e, yang langsung belajar kepada sumbernya dan mereka mengetahui ayat-ayat itu turun, hadis-hadis itu muncul dan mereka adalah orang yang e, paling mendekati kepada kebaikan. hanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim e, dari Imran ibnu Husainin radhiyallahu taala anhu Rasulullah mengatakan Inna khairakum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yakunu qawmun yashhaduna wa la yastashhadun wa yakhunun wa la yu'tamarun wa la yu'tamanun wa yanzurun wa la yufun wa yazharu fihi simanu. Sesungguhnya sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Lihat di sini tiga kan. Generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kemudian setelah itu kata Rasul, datang kaum yang apa? Yang bersaksi pada mereka tidak tidak diminta untuk bersaksi. Nazar mereka tidak memenuhi. Mereka berkhianat tidak bisa di, di apa diamanati dan muncul di antara mereka apa asiman eh, kegemukan yang merupakan bentuk uh, apa orang cenderung kepada dunia uh, berpoya-poya. Di sini apa? Uh, tiga generasi umat ini yang utama jadi pemahaman Alkitab dan As-Sunnah itu harus mengacu kepada kepada mereka, tidak boleh kepada yang setelah mereka. Makanya munculnya bid'ah-bid'ah di dalam pemahaman itu adalah apa? Setelah generasi mereka. Munculnya e, pemahaman-pemahaman yang sesat secara meluas itu setelah generasi mereka. Kemudian selanjutnya wa nara jawaz as-salati ra'a kulli barrin wa fajirin wa masturil hali minal muslimin. Kami meyakini bolehnya sholat bermakmum kepada orang yang baik maupun yang buruk dan orang yang masturul hal dari kalangan kaum muslimin. Di sini e, boleh ketika penguasa adalah penguasa e, muslim walaupun dia fasik maka sholat dilakukan di belakang mereka. Sholat di belakang orang e, penguasa yang uh, fajir atau penguasa yang baik itu adalah sah. Makanya salaf tiga tidak apa tidak e, mereka tidak keberatan dalam arti tidak e, tidak menghindar dari sholat di belakang para penguasa yang zalim selagi mereka dalam lingkungan keislaman. Makanya Ibnu Umar sholat di belakang e, Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi dan juga sholat di belakang orang masturul hal. Tadi sudah saya jelaskan orang masturul hal adalah orang yang menampakkan keislaman dan tidak menampakkan pembatal keislaman. Tapi kita tidak mengetahui keyakinan batinnya. Itu disebut muslim masturul hal. Kita sholat di belakangnya. Contohnya kita e, lagi safar terus mampir di suatu masjid. Ada orang, ada imam sedang sholat. Maka itu imam sholat adalah zahirnya berarti muslim tapi kita tidak mengetahui keyakinan imam, maka kita sholat di belakangnya tanpa um, bertanya tentang apa bagaimana keyakinan kamu tentang ini dan itu. Justru bertanya kepada imam sebelum sholat itu merupakan bid'ah. Menanyakan tentang keyakinan sebelum sholat di belakang seorang itu masuk perbuatan bid'ah. Kemudian selanjutnya wal jihadu madin ila qiyamis sa'ati biwujudil imami wa adamihi wa ma'a jurihi wa adlihi wa in udimal imamu lam yuakhar al jihadu lianna maslahataha lianna maslatahu maslahatahu tafutu bi ta'khirihi Fain in hasalat ghanimatun ahluha ala mujibis syar'i wa yanbaghi likulli mu'minin ay yujahida a'da Allah eh, ta'ala wa in baqiya wahdahu. Jihad itu berlangsung sampai hari kiamat. Dengan adanya imam maupun tidak adanya imam. Baik imamnya itu zalim maupun imamnya adil. Dan kalau seandainya tidak ada imam, maka jihad tidak diakhirkan. Karena maslahat jihad itu e, menjadi apa e, hilang ya, dengan sebab pengakhiran jihad tersebut. Kemudian kalau e, mendapatkan ghanimah, maka para mujahidin membaginya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan seyogyanya bagi setiap mukmin itu menjihadi musuh-musuh Allah Ta'ala walaupun dia tinggal sendirian. Di sini, jihad madin ila qiyamis sa'ah di dalam hadis Bukhari <clears throat> eh, bahwa uh, eh, al khair makudun fi uh, apa fi nawasiha al khair kuda kuda itu apa uh, apa namanya di diikatkan kebaikan di ubun-ubunnya sampai hari kiamat. Kebaikan di sini adalah ghanimah atau pahala. Sedangkan uh, Rasulullah SAW juga mengatakan eh, la tazalu ta'ifatun min ummati senantiasa sekelompok dari umatku zahiratan al haqqi nampak di atas kebenaran di dalam hadis uh, Muslim senantiasa segolongan dari umatku berperang di atas al-haqqi. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa akan tetap ada sekelompok orang yang menegakkan jihad memerangi musuh-musuh Allah sampai hari kiamat sampai e, memerangi apa? Ad-Dajjal. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan juga kepada kita bahwa umat ini akan mengalami fase tidak memiliki apa imam di dalam hadis Bukhari dalam hadis Uzaifah ketika e, bertanya e, dalam hadis yang panjang kemudian Uzaifah mengatakan, mengatakan bagi ketika Rasul mengatakan falzamu atau muslimin wa imamahum kamu mengkomitmeni jamaah kaum muslimin dan imam mereka kemudian Uzaifah bertanya bagaimana kalau seandainya kaum muslim tidak memiliki imam dan tidak memiliki jamaah tidak memiliki daulah, tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki kehilafahan, tidak ada khalifah. Kata Rasul apa? I'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta udda bi asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta ala zalik. Tinggalkanlah firqah-firqah itu semua, firqah yang sesat maksudnya. Walaupun kamu menggigit akar pohon sampai kamu sampai kematian menjemputmu. Di sini Rasul e, mengabarkan kepada kita bahwa umat ini akan mengalami fase tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki imam. Juga dalam hadis dari Imam Ahmad tentang fase umat ini, Rasul mengatakan, takunu nubuwatu fikum masya Allah antakun, summa yarfa'uha idha sya'an yarfa'aha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun summa yarfa'uha idza sya'an yarfa'aha summa takunu mulkan addan fayakunu masyaallah an yakun summa yarfa'uha idza sya'an yarfa'aha summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masyaallah an takun summa yarfa'uha idza sya'an yarfa'aha summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah summa sakata e, kenabian berlangsung ada di tengah kalian selama yang Allah kehendaki untuk ada kemudian Allah mengangkatnya bila e, ingin mengangkatnya kemudian khilafah di atas minhaj kenabian selama yang Allah kehendaki untuk ada kemudian dia mengangkatnya bila menghendaki untuk mengangkatnya kemudian kerajaan yang menggigit selama yang Allah kehendaki untuk ada di tengah kalian kemudian Allah mengangkatnya di saat Allah hendak mengangkatnya kemudian kerajaan, kekuasaan yang otoriter, yang dipaksakan. Selama yang Allah kehendaki untuk ada, kemudian Allah mengangkatnya bila berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian e, khilafah ala haji nubuah semasa sakata, kemudian beliau terdiam. Tidak menyebut lagi. Di sini e, antara fase khilafah e, ala nubuah nubuah yang akhirnya ada fase apa? mulkan jabriyatan. Yaitu fase uh, uh, kekuasaan yang dipaksakan yaitu kekuasaan para togut ini yang tidak sah atas kaum muslimin. Jadi akan ada fase di mana kaum muslimin tidak memiliki khalifah, tidak memiliki pemimpin yang menyatukan. Akan tapi Rasulullah menegaskan bahwa jihad tetap berlangsung sampai hari kiamat walaupun tidak ada imam dan jihad juga dilakukan di belakang imam yang zalim. Bahkan e, Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang kalau seandainya kaum muslimin diberi pilihan ya untuk e, pemimpin dalam jihad ini apakah orang soleh yang lemah ataukah orang e, zalim yang kuat yang dijadikan pemimpin untuk jihad ini. Imam Ahmad mengatakan orang zalim yang kuat. Kezalimannya buat dirinya sendiri, kekuatannya buat kaum muslimin. Kalau orang saleh yang lemah, kesolehannya buat dirinya sendiri, kelemahannya bagi kaum muslimin. Seperti itu. Kemudian e, jihad ini tidak boleh diakhirkan. Walaupun tidak ada imam. Karena apa? Karena maslahat jihad yaitu apa penegakan din ini akan lepas, akan lenyap kalau diakhirkan. Karena musuh ini tidak bisa dihadang dengan ucapan, dengan buku, tapi musuh ini hanya bisa dihadang dengan kekuatan yaitu jihad. Karena tegaknya din ini dengan dua hal Alkitab dan As-Saif. Laqad arsalna rasulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qista وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز Di sini Allah menurunkan Alkitab, Mizan, dan Al-Hadid. Kitab sebagai pembimbing, Mizan, timbangan, keadilan, dan hadid sebagai pelindung kekuatan. Makanya Ibn Taimiyah mengatakan qiwamuddin bi kitabin yahdi wa sayfin yansur wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tegaknya din ini dengan uh, kitab yang memberikan bimbingan dan sayf pedang yang melindungi. Cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan pelindung. Alkitab adalah ilmu. Para ulama Asyaib adalah para mujahidin. Jadi din ini akan tegak dengan bergandeng tangannya ahli ilmu dengan para mujahidin. Dua hal ini yang menegakkan din ini. Bila salah satunya tidak ada, maka tidak akan tegak. Harus dua-duanya bersatu. Dua-duanya bersatu. Kemudian ketika jihad ini, di saat tidak ada imam, e, mendapatkan gonimah, maka gonimah dibagikan apa? Dibagikan kepada para mujahidin sesuai dengan ketentuan syariat. Akan tapi para ulama mengecualikan kecuali adalah sabaya. Sabaya tidak boleh dibagikan kalau tidak ada imam karena kaitan dengan masalah kemaluan yang lebih apa lebih dijaga dan uh, apa dengan uh, izin dari Allah Subhanahu wa taala ketika uh, sekarang apa uh, praktek apa sabaya ini munculnya ketika khilafah sudah tegak kaum muslimin memiliki khalifah dan imam. Kemudian seyogianya seorang muslim itu seorang mukmin berjihad walaupun dia sendirian. Allah mengatakan faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Di sini apa? Faqatil fi sabilillah la tuka la tukallif illa nafsak. Di sini apa? Walaupun sendirian apa orang berjihad dengan apa yang dia mampu. Jadi jihad ini tidak uh, apa tidak lepas dari kewajiban setiap orang muslim, orang mukmin yang memiliki kemampuan. Nah, ini uh, materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.